بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى وبشرى للمتقين وصلاة الله وسلامه على من كان خلقه القرآن حبيبنا وشافئنا ومولانا سيدنا محمد اللهم صل وسلم عليه وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا اجعلنا من أهل القرآن وارزقنا يا ربنا فهم القرآن اللهم يا ربنا فكهنا في الدين وعلمنا التأويل واخسرنا يوم القيامة يا ربنا مع زمرة أهل القرآن واجعل القرآن لنا شفيئا يوم القيامة أئنا يا ربنا على تدبر القرآن وحبب إلينا يا ربنا تلاوته اللهم يا ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد Hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat, para pendengar, para pemirsa dimanapun anda berada Alhamdulillah kemurahan Allah untuk kita Allah yang maha pemurah, maha pengasih dan maha penyayang memberikan kepada kita kesempatan untuk memasuki bulannya yang sangat mulia bulan Allah, bulan Ramadan dan sungguh umur yang diberikan kepada kita ini adalah nikmat besar tanda hamba yang beruntung adalah di saat hamba tersebut bisa memasuki bulan Ramadan dan hamba tersebut berusaha untuk memperbanyak ibadah di bulan tersebut dan terus berusaha untuk mengurangi kemaksiatannya. Begitu sebaliknya, hamba yang diberi oleh Allah kesempatan memasuki bulan Ramadan akan tetapi tidak ada kebaikan yang bertambah dan tidak ada kemaksiatan yang berkurang. Maka sungguh hamba tersebut adalah hamba yang jauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat ini kita dimudahkan oleh Allah digiring ke tempat yang mulia ini untuk bersama-sama belajar agar kita semakin rindu kepada Al-Quran, semakin cinta kepada Al-Quran, semakin faham Al-Quran, di bulan Ramadan ini dan sungguh ini kenikmatan yang luar biasa. Semoga ini benar-benar menjadi sebab kita kelak dikumpulkan oleh Allah di surga bersama Imam Ahli Al Quran Habibina Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita membaca kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran Satu kitab yang sungguh luar biasa. Wajib dibaca oleh semua orang. Wajib dibaca oleh semua orang yang Wajib dibaca oleh semua orang yang membaca Al-Quran. Yang kenal Al-Quran. Karena di situ akan diajarkan bagaimana adab kita dengan Al-Quran, bagaimana kita cara membaca Al-Quran, bagaimana di saat kita menjadi guru Al-Quran, bagaimana di saat kita menjadi murid belajar Al-Quran dan seterusnya. Di situ ada adab dan tata krama yang diajarkan oleh Al-Imam Amanawawi nawawi rahimahullah namanya kitab Ad-Dibyan fi Adabi Hamalatil Quran. At-tibyan fi adabi hamalatil Quran Kitabnya kecil Akan tapi isinya Masya Allah Dan ini sudah pernah kami baca di majlis ini Akan tapi untuk kesempurnaan di bulan Ramadan Dan tidak ada salahnya jika Pembacaan kitab tersebut kita ulang kembali Ataupun kita tambah dengan kitab-kitab yang lainnya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala umurnya pendek. Tidak panjang akan tapi manfaatnya besar. Dan termasuk karya beliau yang luar biasa di antaranya ini, at fi Adabi Hamalatil Quran. Dan kita pada saat ini akan langsung saja kita membaca Al-Babul Awal bab yang pertama. Al-Bab yang pertama dan di sini nanti akan disebut oleh Imam Nawawi di dalam bab pertama tentang keutamaan orang baca Al-Quran. Kemudian bab berikutnya tentang Keutamanya orang yang membaca Al-Quran dibanding yang lainnya. Kemudian bagaimana kita memuliakan ahli Al-Quran. Bagaimana tata keramanya orang yang mengajar Al-Quran dan bagaimana tata keramanya orang belajar Al-Quran. Kemudian lebih diumumkan lagi oleh Imam Amnawawi Nawawi rahimahullah ta'ala adabnya orang seorang guru dan adabnya seorang murid. Yang ternyata sungguh luar biasa yang beradab bukan saja murid kepada guru, akan tapi guru kepada murid pun harus ada adab dan tata keramanya. Dan juga tata kerama di saat kita membaca Al-Quran. Dan nanti disebutkan di akhir bab-babnya tentang keutamaan ayat-ayat Al-Quran yang hendaknya kita baca. Ada bacaan setiap hari, ada setiap malam atau bacaan mingguan dan seterusnya yang insya Allah nanti akan kita temukan di dalam kitab yang mulia ini yaitu kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Kitab Tibyan ini berbicara tentang tata krama pembawa Al-Quran. Bisa kita luaskan maknanya adalah pembawa Al-Quran bukan saja orang yang menghafal Al-Quran. Akan tapi yang tidak hafal pun. Jika ia sering berurusan Al-Quran harus mempunyai adabnya. Bagaimana orang yang tidak menghafal Al-Quran pun harus punya adab kepada Al-Quran. Bagaimana yang punya Al-Quran, yang menghafal Al-Quran tentunya harus lebih beradab. Makanya kalau ada seorang hafid Al-Quran tidak kenal kitab At-Tibyan, diragukan ini adabnya dengan Al-Quran. Harus ada kitab At-Tibyan ini ada di otak dan di hatinya orang yang pernah menghafal Al-Quran. Harus. Dan juga bagi orang yang ingin dekat kepada Al-Quran pun harus dimiliki kitab tersebut dan dibacanya dan direnunginya. Karena sungguh di dalam kitab ini adalah pendidikan untuk orang-orang tersebut. Orang yang menghafal Al-Quran dan orang yang rindu untuk menghafal Al-Quran biarpun dia tidak menghafal Al-Quran. Al-Babul awal di bab yang pertama. Fi atrafin min fadilati tilawatil Quran wa hamalatihi. Di sini membicarakan tentang keutamaannya membaca Al-Quran dan keutamaannya orang yang mengemban Al-Quran. Membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran. Membaca Al-Quran ada keutamaannya. Menghafal Al-Quran sendiri ada keutamaan yang lain. Dibuka oleh Imam Nawawi dengan dengan keutamaan membaca Al-Quran. Agar kita rindu khususnya di bulan Ramadan, bulan mulia ini. Ayo kita gunakan saat-saat kita untuk membaca Al-Quran. Membaca saja sudah ada pahalanya. Apalagi dibarengi dengan renungan-renungan. Dan asal tahu bahwasanya kita itu ya lebih diperintahkan untuk menghafal dan merenungi, untuk membaca dan merenungi Al-Quran. Dan bukan untuk menghafalnya. Dikatakan oleh Syekh Mutawali Sya'rawi bahwasanya kunna nu'maru bitadabburil Qur'an wa qad takaffalallahu bihifdhihi walakinnana insaghalna bihifdhihi wa tarakna tadabburah. Kita ini semua disuruh oleh Allah untuk merenungi Al-Quran. Dan Allah yang menjaga Al-Quran. Jadi tidak ada perintah bagi siapapun untuk menghafal Al-Quran. Yang menjaga Al-Quran adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kita semua diperintahkan oleh Allah untuk merenungi Al-Quran dalam ayat yang banyak. Dan Allah yang akan menjaga Al-Quran akan tapi kita lebih sibuk untuk menghafalnya. Dan kita lupa untuk merenungi Al-Quran. Maka sungguh luar biasa jika orang yang menghafal Al-Quran ini meningkatkan harus meningkatkan bukan se seyukianya seharusnya harus dibarengi dengan tadabbur berenungi Al-Qur'an. Jangan sampai kita hanya sibuk menghafal Al-Qur'an ketahuilah yang menjaga Al-Qur'an adalah Allah. Tidak ada perintah menghafal Al-Qur'an. Maka di sini ada program menghafal Al-Qur'an untuk anak-anak kecil saja. Yang gede tidak boleh menghafal Al-Quran kecuali ayat-ayat pendek. Akan tapi yang gede lebih diarahkan untuk memahami Al-Quran, memahami hukum-hukum. Akan tapi ada program menghafal Al-Quran adalah bagi anak-anak di bawah usia 15 tahun. Setelah 15 tahun ke atas, mereka tidak menghafal Al-Quran. Akan tapi mereka harus lebih sibuk untuk memahami isi Al-Quran, memahami fikih syariat Nabi Muhammad SAW. Dan usia 15 tahun ke bawah itulah usia untuk menghafal. Dan setelah itu baru usia merenung. Usia merenung, merenungi Al-Quran. Mentadaburi Al-Quran. Kalau Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman. Ini yang pertama. Kalau Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman. Innal ladhina yatluna kitab Allah. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamu salata wa anfaqu mimma razaqnakum mimma razaqnahum sirra wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Qala Allah Allah Subhanahu Allah Subhanahu wa taala berfirman innal yatluna kitaballahi mereka-mereka yang membaca kitab Allah Al-Qur'an Mereka yang membaca Al-Qur'an Mereka yang membaca Al-Quran wa qamu salatan dan menegakkan salat. Yang membaca Al-Quran dan menegakkan salat wa angfaku. dan sayang, sayang. Tidak boleh berbicara di sini ya sana. Ayo. Duduk duduk yang manis, yang cantik ya, yang ganteng. Nggak boleh berbicara ya. Ya walad, ente pegang dia, ente Ya lah ente. Nah, jangan sampai berbicara. Boleh duduk tapi tidak boleh ngomong. Ganggu karena ini untuk untuk diekspos di tempat lain nanti terganggu. Dan tolong sonnya dibenarkan, dipotong nanti di cut ini. Sonnya dibetulkan ya wala. Jadi kalau ada punya dari awal, itu sonnya kenapa ente punya masalah dengan son selalu selalu dari awal. Sekarang sudah lumayan enak. Sekarang mumpung dipotong dipotong sekali. Karena ini akan diekspos di beberapa stasiun televisi. Jadi tolong perhatikan dan boleh anak kecil tidak apa-apa, tapi dia kalau lagi ngomong dibisik ya, dibisik untuk tidak ngomong. Ali juga ya, Ali nggak boleh bicara ya, diam ya, mau juga. Oh, mohon maaf. Ya walat, son bagian son gimana? Ente yang benar dari awal dicek yang benar. Tadi dari pertama tidak benar ini. Sampai punya ngasih iran saja lama sekali. Semuanya tidak mau melihat sini. Harus ente yang betul, yang benar. Selalu bermasalah dengan urusan son. Son itu ente dengar dengan telinga ente. Ente bersuara di sini. Jadi ente merasakan, bukan dari situ ente merasakan. Karena kalau son tidak nyaman, yang mendengar juga tidak enak. Berapa kali yang ingatkan masalah sound? Ha? Ah? Kumpul nanti setelah ini, kumpul lagi anak-anak, kumpul lagi. Tim Son gembul lagi, ngadep ke Buya lagi. Ganti orang lagi kayaknya, ganti orang, ganti orang selalu begitu. Kalau Allah Ta'ala Allah Subhanahu wa berfirman A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus وأنفقوا مما رزقناهم يرجون تجارة لن تبور. Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala berfirman sesungguhnya mereka-mereka yang membaca kitab Allah Al-Qur'an yang membaca Al-Qur'an wa aqamu salata dan menegakkan solat tidak cukup membaca Al-Qur'an Menegakkan solat itu ciri ahli iman yang sesungguhnya. Ada Al-Quran pada mereka. Kemudian menegakkan solat. Bahkan kadang digabung antara solat dengan Al-Quran para kekasih Allah. Tidak pernah membaca Al-Quran kecuali di dalam solat. Allah. Dan selalu membaca Al-Quran. Artinya kalau ada orang seperti itu selalu dalam solat. Wa anfaku. Nah, ini yang harus perhatikan wa anfaku dan berinfak. Memberikan baik yang wajib atau sunnah mimma razaqnahum zakat ataupun sedekah sunnah mimma razaqnahum dari apa yang kami berikan kepada mereka. Mimma razaqnahum dari apa-apa dari apa yang kami berikan kepada mereka. Coba kalau diperhatikan ini ciri ahli iman yang disanjung oleh Allah. Al-Quran senantiasa ada di lidah dan di hatinya. Lebih dari itu dia rajin melakukan solat dan ternyata tidak cukup hubungan baiknya kepada Allah dengan membaca Al-Quran atau solat, Tapi dilanjutkan dengan hubungan dengan sesama manusia. Wa mimma razaqnahum. Dia berinfak. Urusan dengan orang lain menyenangkan, menghibur. Bukan saja ahli Al-Quran. Lihat kalau urusan sama orang sudah cemberut, pelit dan tidak pernah peduli dengan fakir yang ada di kiri kanannya. Tidak pernah peduli dengan orang sakit yang ada di kiri kanannya. Hanya menganggap dirinya sudah ahli surga karena sehari bisa menghatam Quran sekali. Atau solatnya sudah puluhan rakaat, akan tapi tidak pernah punya kepedulian kepada masyarakatnya. Jadi kesempurnaan orang yang orang yang dimuliakan oleh Allah adalah wa anfaku mimma razaqnahum. Wa anfaku dan mereka menginfakkan Memarzaknahum dari apa yang kami berikan kepada mereka sirron wa alaniyatan. Sirron, sirron itu memberikan sesuatu dengan tersembunyi wa alaniyatan terang-terangan. Ini tanda orang yang ingin mendapatkan kemuliaan yang sesungguhnya di, di hadapan Allah di dalam bersedekah itu Ternyata tidak cukup ia bersedekah di saat terang-terangan dilihat orang, tapi juga di saat tersembunyi. Dan ternyata tidak cukup di saat sembunyi, akan tapi pun dia bersedekah terang-terangan. Dan dua-duanya ada keutamaannya masing-masing. Di saat seseorang bersedekah dengan sembunyi karena rindu untuk, untuk dilihat Allah saja. Dan bisa saja saat sesaat suatu setika seseorang pun perlu bersedekah terang-terangan agar ditiru oleh orang lain. Maka Imam Ali karramallahu wajhahu mendapatkan kemuliaan Beliau berinfak dengan cara empat cara. Yang pertama siang, yang kedua malam. Yani kalau punya rezeki dibagi empat. Alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahari sirra wa Siang, malam. Dibagi empat, seperempat diberikan kepada seseorang di siang hari, seperempat lagi diberikan di malam hari, seperempat lagi sirron tersembunyi, seperempat lagi alaniatan terang-terangan. Dengan harapan apa? Sem apa bisa ada yang diterima. Dengan harapan ada yang bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak cukup hanya dengan sembunyi-sembunyi saja akan tapi kadang dengan terang-terangan. Bukan saja di malam hari, kadang juga di siang hari. Billaili wan nahari sirran wa alaniatan. Siang malam sembunyi dan terang-terangan. Ayat Al-Qur'an itu turun untuk Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Yarjuna. Yarjuna mereka itu mengharap tijaratan lantabur. Ternyata yang diharap adalah sebuah perdagangan yang tidak pernah hancur dan tidak pernah sepi, tidak pernah rugi. Perdagangan apa itu? Perdagangan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya mereka itu hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Pembaca Al-Qur'an. Liyafyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi dan harapannya adalah untuk mendapatkan pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala wa yazidahum. Dengan harapan Allah akan menambahkan kepada mereka min fadli dari karunia dan keutamaan Allah. Innahu sungguh Allah ghafurun maha pengampun syakurun dan maha bersyukur. Artinya bersyukurnya Allah itu akan memberi kepada apa hambanya di saat hamba itu berbuat. Kalau kita berterima kasih kepada seseorang membalas. Dan Allah membalas kepada hambanya dengan lebih-lebih dari apa yang dilakukan oleh seorang hamba tersebut. Amalnya sedikit ternyata diberi oleh Allah yang lebih banyak. Ini ayat dikatakan oleh sebagian ulama ini ayatnya para kurra. Ayatnya para kurra, para pembaca Al-Quran dan pembawa atau pengemban Al-Quran. Sanjungan untuk beliau-beliau lihat. Membaca Al-Quran, menegakkan solat, urusan dengan manusia baik. Yang diharap adalah pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Warwaina dan ini disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Dan kami meriwayatkan dari An Uthman ibn Affan dari Sayyidina Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada Sayyidina Uthman. Kala beliau berkata, kala Rasulullah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya kepada orang lain. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau belajar Al-Qur'an. Bukan menghafal Belajar Al-Qur'an. Belajar Al-Quran wa dan mengajarkannya untuk orang lain. Hadis diriatkan oleh Imam Bukhari. Jadi sebaik-baik dari kalian adalah orang yang mau belajar Al-Quran. Maka belajarlah Al-Quran. Dan seperti ini juga termasuk belajar Al-Quran. Sebab belajar Al-Quran bukan belajar membacanya saja. Akan tapi belajar memahami sama belajar Al-Quran. Belajar mengerti hukum Al-Quran juga belajar Al-Quran. Sehingga pengemban Al-Quran itu bukan sengejar orang yang menghafal Al-Quran saja. Akan tapi orang yang berusaha untuk mengamalkan Al-Quran, kenal Al-Quran, isi Al-Quran. Para ala ulama itu pengemban Al-Quran. Bukan saja penghafal. Wa an Aisyah tadi diriwayatkan juga dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, qalat beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alladzi al Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararati." Alladzi al Qur'ana yang membaca Al-Qur'an wa huwa mahirun dan dia memang hebat membaca Al-Qur'annya. Ustaz, Ustaz Al-Quran yang bacaannya bagus, cakep, fasih, benar, ma'asafaratil kiramil barati bersama para malaikat-malaikat yang mulia. Yang baik-baik, yang sangat patuh kepada Allah. Jadi maksudnya pangkatnya pembaca Al-Quran. Orang yang pandai membaca Al-Quran. Ia bersama para malaikat-malaikat. Disanjung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pandai membaca Al-Quran, bagus bacaannya Al-Quran, dia akan bersama para malaikat, dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang bertanya lah, saya bacaan saya enggak benar nih, bagaimana nih? Saya bacaannya belepotan. Ada orang ngadu juga ke Rasulullah ini, bacaannya belepotan. Diteruskan hadis, Walladhi yakra'ul Qur'ana huwa huwa yatata'ta'u dan ada orang yang membaca Al-Quran dan dia itu bacanya tuh berat, susah, belepotan. Ini kabar gembira buat ibu-ibu yang bacaannya kurang benar nih. Kabar gembira untuk bapak-bapak yang bacaannya nggak kurang baik. Tapi jangan deket-deket sama Ustaz Tajwid. Hati. Ustaz Tajwid suka ngerusak ibu-ibu sepuh yang baru belajar Al-Quran. Gara-gara salah tajwidnya saja dibentak. Ibu nggak usah baca Quran sekali. Baca Quran nggak benar. Nah kalau ibu sepuh belajar Al-Quran yang umur 60 tahun, gimana bisa fasih? Ya sebisanya dimaafkan lihat ada orang ngadu Rasulullah yang tak tahu. Baca Al-Qur'annya itu berat, repot. Susah. Apa sabda Nabi? Yang baca Al-Qur'annya repot begitu fihi di dalam baca Al-Qur'an Wahuwa syakun dan dia masa berat, repot. Alaihi di dalam baca Al-Qur'an lahu ajroni pahalanya dua. Oh. Dua pahala wahai para bapak, ibu yang bacaan Qur'annya pas-pasan, yang repot, nggak usah ragu, ketahuilah Allah Maha Pemurah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Dapat dua pahala. Yang dosa itu orang bisa membaca Al-Qur'an benar kok dimain-mainkan, itu yang dosa. Akan tapi jika ada orang yang memang mampunya seperti ilmu itu, sebagian orang ibu-ibu yang sepuh, sebagian bapak-bapak yang sepuh, mohon maaf, diangkat oleh Allah derajatnya, diberi kesadaran di usia senja. Sehingga ia belajar Al-Quran dari nol, mulai bisa membaca, lihat belepotan, ketahuilah, oh pahalanya dua. Makanya jangan ragu, Ramadan ini yuk membaca Al-Quran ibu. Yaitu tadi, ada sebagian Ustaz Tajwid, tidak ngerti syariah, tidak ngerti hukum, tidak ngerti hadis Nabi SAW. Taunya tajwid tak, syair yang jadikan hujah. Malam yujawidil Quran timu yang tidak pakai tajwid adalah dosa. Ya dosa bagi orang yang bisa. Tapi kalau orang belum bisa, itu pun bukan hadis. Kalau orang yang belum bisa masih mau belajar, ayo tetap bacalah seperti itu. Makanya kita pacu ibu jangan ragu baca Al-Quran. Kalau ibu nggak enak sama Ustaz Tajwid ya jangan keras-keras. Sebab memang ada sebagian Ustaz Tajwid mulai kecil sampai tua belajar Al-Quran tok. Gak ngerti isi, nggak kenal hadis Nabi SAW. Alaihi Wasallam. Sehingga merasa yang paling benar dia. Saya ngeliat ibu-ibu sebuah baca Al-Quran kurang mat, kurang ini dibentakin. Ya memang ibu tahunya begitu mau dikemanakan Nabi digunakan lagi. Nabi Muhammad saja tidak marah, malah Nabi menyanjung dapat dua pahala, Bu. Yang pertama pahala al membaca utuh, yang kedua pahala capekmu itu. Ini yang harus kita sosialisasikan makna ini. Sebab memang pernah suatu ketika ada seorang ibu saya oleh anak saya dimarah-marahin gara-gara bacaan saya tidak benar. Terus gimana? Saya mau belajar Al-Quran lagi. Ibu belajar Al-Quran tetap wajib. Belajar membaca yang benar harus. Akan tapi sebelum bisa tetap harus. Tetap kita dihimbau untuk membaca Al-Quran. Kan sambil Sambil latihan itu semuanya. Maka jangan anda Ustaz Tajwid ya. Kalau Anda memang Ustaz Tajwid harus benar. Kalau Anda salah masuk neraka. Tapi ini ibu sepuh atau orang yang baru belajar. Mu'allaf. Bacaan Qur'annya Masya Allah. Itu dapat dua pahala. Yang pertama pahala membaca Al-Quran. Yang kedua adalah pahala capeknya di saat ia membaca Al-Quran. Kemudian dilanjutkan dalam riwayat lain. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Wa an Abi Musa al-Ash'ari diriwayatkan dari Abi Musa al-Ash'ari. Abi Musa al-Ash'ari meriwayatkan radhiyallahu anhu semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada beliau. Qala beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul mu'mini alladhi yaqra'ul Qur'ana mithlul utrujjati." perumamaan seorang mukmin yang membaca Al-Quran, orang mukmin kok mau membaca Al-Quran? Itu seperti utrujah. Utrujah itu jenis buah. Buah yang hampir mirip-mirip seperti jenis jeruk. Bahkan sebagian mengatakan jenis apel. Yang rihu hatayibun baunya harum, ta'amu hatayibun rasanya pun enak, lezat, bagus. Secara lahir ya, orang beriman hati, iman dengan hati, rasa. Al-Quran dohir. Dohirnya dengan Al-Quran, cakep. Batinnya dengan keimanan, hebat. Sehingga digambarkan oleh Nabi Muhammad seperti buah-buah yang harum sekaligus lezat. Ini orang yang beriman membaca Al-Quran. Wa madzal mu'min alladzi la yaqra'ul Qur'an orang beriman tapi enggak baca Al-Qur'an, ada iman saja enggak baca Al-Qur'an. tam tamrati seperti korma. Lari halah enggak ada bau harum yang semerbak enggak ada. Ta'muha hulb, hulbun. Memang rasanya manis akan tapi tidak ada bau yang yang tercium harum daripada korma. Maksudnya ini perumpamaan saja yang disabdakan Nabi. Kalau orang beriman tapi tidak mau baca Al-Quran, ya Alhamdulillah masih ada iman di dalam ha hatinya. Akan tapi tidak harum orang itu. Tidak indah secara lahirnya. Lahirnya tidak indah, batinnya. Batinnya sudah beriman. Kurang. Akan tapi wa matalul munafiki perumpamaan seorang munafik alladzi yaqra'ul Quran, orang munafik itu adalah yang im kelihatan iman dohirnya saja. Batinnya tidak ada iman. Orang munafik itu kafir batin. Kaliannya sholat dengan Nabi akan tapi tidak apa-apa. Hatinya masih dengan orang-orang Yahudi. Wa idza ila sholati qamu kusala. Ya. Orang munafik itu sholat mereka kumpul bersama kita, tapi mereka adalah orang-orang munafik yang sebetulnya hatinya tidak punya iman. Bagaimana orang munafik yang membaca Al-Quran hati-hati ini? Masalul rayhanati seperti rayhanah. Raihanah itu seperti Eh, daun harum. Daun atau pohon yang harum seperti daun kemangi, tapi ada jenis lagi yang lebih gede pohonnya, lebih keras, itu memang betul-betul harum daunnya. Kalau kemangi masih dipakai lalap oleh orang Indonesia. Tapi raihana itu adalah raihana semacam itu. Wangi biasanya hanya digunakan wewangian. Dipotong, kemudian diikat, itu dipakai wewangian. Rihuha taib. Baunya harum. Muta'muha hamurun. tapi rasanya pahit. Itu siapa? Orang munafik, wih, kelihatannya si Al-Quran, tapi hatinya, wah, gak karu-karuan. Ternyata itu adalah seperti itu. Pahit. Gak ada nilainya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dohirnya sih dengan Al-Quran. Dohirnya dengan Al-Quran, akan tapi batinnya ternyata jauh dari Al-Quran. Dohirnya Al-Quran, batinnya tidak ada iman, itu adalah orang munafik. Na'udzubillah. Uh, eh, al matal munafik kamatal hamdalati mohon maaf ada wabah munafiki orang munafik. Kalau rehanah tadi masih lumayan. Munafik Allah dia yaqra'ul Qur'an. Wa munafiki ada orang munafik Allah dia ya yaqra'ul Qur'an. Orang munafik yang enggak baca Quran alhamdulillah itu seperti po buah hamdolah. Hamdolah itu buah menjalar begitu yang ada buahnya. Kalau di eh, cermati pohonnya kurang lebih seperti pohon pohon semangka, seperti pohon semangka dan sebagainya merambat lalu keluar buah tapi Masya Allah, laha ilaisa salah rihun, gak ada baunya, Tak muhammurun rasanya pahit. Ya ini, gak ada baiknya. Orang munafik gak pernah baca Al-Quran. Orang munafik yang baca Al-Quran juga gak ada nggak ada manfaatnya lihat. Kelihatannya tok baik di dunianya. Lahirnya masya Allah dengan Al-Quran dikit-dikit Al-Quran, akan tapi ternyata hatinya busuk tidak kenal Al-Quran. Ada lagi orang yang sudah munafik tidak baca Al-Quran ya sudah. Lahir batinnya pahit. Nah, itu digambarkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang diatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan nanti akan kita temukan di dalam riwayat-riwayat dari Nabi SAW. Dan juga yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala subhanallah. Pendidikan yang luar biasa untuk para pembaca Al-Quran dan pengemban Al-Quran. Nanti akan disebutkan bahwasanya yang pertama kali bakal diseksa di neraka adalah ahli Quran. Yang tidak mengamalkan ilmunya. Dan siksa yang paling pedih nanti adalah juga ahli Al-Quran. Yang hanya Al-Qurannya hanya sekedar untuk kayak orang munafik tadi. Kebiar di dunia. Kayaknya kiai, kayaknya ustad. Makanya nerakanya ustad, neraka paling dalam. Dan ini perlu betul memang kitab ini dibaca oleh para ahli Quran. Ahli Quran ngedengki. Waduh. Ahli Quran ngedengki, ulama ngedengki. Lah hasadaka hasadil ulama. Tidak ada kedengkian yang lebih bahaya daripada dengkinya ustad. Lihat. Ada ustad maju yang lain, repot, heboh. Gak mau ngelihat, gak mau nyapa. Ada ustadz mau berhasil ribut lagi. Yang hafal Quran pun begitu lihat. Wah eker-ekeran. Sama yang hafal sama-sama hafal Quran. Rebutan untuk semaan. Apa semaan itu? Undangan, undangan. Nanti ada tim khusus. Kalau ada orang kelahiran datang ke sana. Diduli oleh temannya sudah ribut nanti. Wah ini. Tidak diamalkan. Akan tapi hanya sekedar untuk yaitu kayak orang munafik yang panjang membaca Al-Quran. Lohirnya saja dengan Al-Quran. Bahkan mungkin sehari hatam sampai beberapa kali. Agar tapi hatinya tidak pernah kenal Al-Quran. Wal-Quran yal'anuhu. Quran akan mengutuknya justru. Di saat orang itu tidak mau mencoba mengamalkan Al-Quran. Maka dengan buku ini insya Allah para ahli Al-Quran akan selamat. Dan kita semua yang ingin membaca Al-Quran akan selamat dengan buku ini. Wa Umar di dunia dan di akhirat. Di akhiratnya Wa Umar bin Khattab diriwayatkan dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam Bahasanya Nabi Muhammad SAW kala bersabda Inna Allah Ta'ala yarfa'u bihadal kitab aqwaman wa yadu'u bihi akharin. Allah akan mengangkat dengan Al-Quran ini sekelompok kaum dan akan rendahkan oleh Allah sekelompok kaum yang lainnya. Siapa kaum yang diangkat oleh Allah tersebut? Dan siapa kaum yang direndahkan oleh Allah? Dengan al ya. Allah merendahkan orang dengan Al-Quran dan mengangkat orang dengan Al-Quran. Para syurah hadis menjelaskan yang diangkat oleh Allah dengan Al-Quran adalah orang yang kenal Al-Quran lalu mengagungkan Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Yang direndahkan oleh Allah yang memperalat Al-Quran untuk kepentingan dunianya. Jadi membaca Al-Quran tapi bukan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia akan direndahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dihinakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah mengangkat ahli Quran dengan Al-Quran. Dan merendahkan ahli Quran dengan Al-Quran. Bagaimana ahli Quran? Maksudnya orang yang punya Al-Quran tapi tidak pernah mengamalkannya. Tidak pernah punya adab. Syariat yang tidak berjalan baginya lihat. Hanya menghafal saja. Tapi ternyata dia paling jauhnya ah, manusia daripada isi Al-Quran. Dan dia adalah, adalah yang direndahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mengangkat sekelompok orang dengan Al-Quran. Dan Allah merendahkan sekelompok orang dengan Al-Quran. Maka kita harus belajar adab dengan Al-Quran. Mengamalkan ilmu Al-Quran. Wan Abi Umamah Al-Bahili dari Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu semoga Allah memberikan keridhaan kepada beliau. Kalau beliau berkata, "Sami'tu aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah bersabda." Rasulullah yaqulu, "Iqra'ul Qur'ana" Bacalah Al-Quran fa sesungguhnya Al-Quran itu yakti yaumal qiyamati di hari kiamat nanti. Syafi'an akan memberikan pertolongan di ashabihi bagi pengemban-pengembannya. Bagi yang membacanya, bagi yang menghafalnya. Bagi yang membaca Al-Quran, bagi yang menghafalnya, maka Al-Quran nanti datang akan memberikan pertolongan. Sungguh, rawahu muslim hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sungguh beruntung kalau orang dekat dengan Al-Quran. Khususnya di bulan Quran ini. Ayo kita tingkatkan bacaan kita kepada Al-Quran. Membaca Al-Quran, merenung Al-Quran semampu kita. Dan majlis kita ini adalah majlis renungan untuk Al-Quran. Di luar Ramadan ada majlis Sabtu tafsir Al-Quran. Majlis Sabtu, majlis tafsir Al-Quran. Agar kita semakin kenal Al-Quran, merenungi Al-Quran, tahu hukum Al-Quran dan bisa mengamalkan Al-Quran. Walam di Umar radhiyallahu anhu diriwayatkan juga dari Sayyidina Abdul Sayyidina Umar Abdullah ibn Umar anhu ma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la hasada illa fitnaini tidak pantas kita mengiri kecuali karena dua hal. Jadi ada ngiri yang diperkenankan. Dua hal ngiri maksudnya saya pengen seperti dia. Riptoh atau jadi ngiri yang dimaksud di sini adalah bukan ngiri yang busuk pengen hilangnya nikmat dari orang lain. Tapi maksudnya ngiri di sini adalah rajulun atahullahul Quran. Anda menginginkan di saat Anda melihat seorang laki-laki diberi oleh Allah Al-Qur'an, bahwa yaqumu bihi dan dia menjalankan Al-Qur'an, membacanya. Bihi Al-Qur'an anak al-laili sepanjang malam wa ana an sepanjang siang. Ada orang sibuk dengan Al-Qur'an, maka kita boleh ngiri dengan orang tersebut, subhanallah kerjaannya membaca Al-Quran. Pengen, aku pengen seperti dia. Boleh? Wa rajulun atahullahu malan dan ada orang diberi oleh Allah kekayaan. Loh kok kita bisa ngiri? Kita boleh ngiri, maksudnya pengen kaya orang tersebut. Ada orang diberi oleh Allah kekayaan. Kemudian anda menginginkan seperti orang tersebut. Orang tersebut kaya bagaimana? fawayung fikuhu dan dia berinfak dengan hartanya. Anak al-laili wa anak an-nahari sepanjang siang dan malam. Artinya apa? Ada orang kaya kerjaannya hanya infak. Lalu anda berkeinginan, Ya Allah, aku ingin kaya kayak dia. Kaya dia, bukan kaya kayak dia. Kenapa kaya dia? Dia adalah ahli infak dan ahli sedekah. Rindu tak seperti itu dalam riwayat lain sudah mendapatkan pahala. Kalau anda menginginkan, anda melihat orang bisa membaca Al-Quran, Masya Allah. Bagaimana? Aduh, luar biasa. Setiap sholat dia dengan Al-Qur'annya. Bahkan sehari atau tiga hari setiap tiga hari hatam Al-Qur'an. Lalu anda menginginkan rindu. Pengen, ya Allah. Aku pengen kayak dia. Allah kerinduan anda itu menyelamatkan anda. Dan anda mendapatkan kemuliaan seperti orang tersebut. Boleh anda mengiri kayak begitu tuh. Atau di saat anda melihat orang kaya. Masya Allah bisa bersedekah. Bangun sini, bangun itu, bangun Masya Allah. Bantuannya luar biasa lalu tergerak hati Anda, lalu Anda berkata ya, berkata dan memohon kepada Allah, ya Allah aku ingin seperti dia ya Allah. Alangkah enaknya dia. Berapa besar pahala, alangkah besarnya pahala yang ia dapat ya Allah. Kaya raya ahli sedekah dan ahli infak. Maka aku ingin kaya seperti dia dan jadi ahli infak ya Allah. Agar aku bermanfaat untuk umat kekasihmu Nabi Muhammad. Maka itu ngiri yang diperkenankan. Jadi pengen berbuat baik seperti orang tersebut. Warwainahu dan kami meriwayatkan juga kata Imam Nawawi Aidan juga min riwayat Abdullah bin Mas'ud dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. bilafdi dengan lafaz la hazada illa ini tidak ada dengiri yang boleh kecuali dua hal. Rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqqi. Seorang laki-laki diberi oleh Allah harta kemudian digunakannya harta tersebut dihabiskannya fil haqqi untuk membela kebenaran Allah. Boleh kita ngiri kayak begitu. Saya pengen kayak dia. Oh, orang itu kaya tapi Masya Allah. Hartanya digunakan untuk jalan Allah semuanya. Maka aku pengen kayak dia. Wa al atallahu hikmatan dan orang laki orang yang diberi oleh Allah hikmah. Hikmah di sini adalah Al-Qur'an dan ilmu Al-Qur'an, ilmu yang bermanfaat. Hikmah adalah ilmu yang manfaat. Ilmu yang manfaat hikmah. Fawwa yagdi biha wa yu'allimuha. Fawwa yagdi biha. Dan dia menggunakan ilmunya. Yagdi biha. Dia menggunakan ilmunya. Untuk apa yang ia jalankan. Jadi apapun dia. Jadi orang kaya digunakan ilmunya tersebut. Jadi seorang pejabat digunakan ilmunya Al-Quran tersebut. Yagdi biha. Digunakan Al-Quran. Diberi oleh Allah ilmu. Kemudian digunakan ilmunya. Wa yu'allimuha. Dan diajarkan kepada orang lain. Maka kalau kita melihat orang seperti itu, maka boleh kita ngiri dan kita pengen seperti orang tersebut. Wan Abdullah bin Mas'ud dan diratkan oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun." Barang siapa yang <coughs> yang membaca satu huruf daripada kitab Allah yakni Al-Qur'an, satu huruf di dalam Al-Qur'an, maka bagi orang tersebut mendapatkan satu kebaikan. Wallah hasanatu dan setiap kebaikan itu ashri amtalia dilipat gandakan menjadi sepuluh. Satu huruf mendapatkan satu kebaikan dan dilipat gandakan lagi menjadi sepuluh. Dan di dalam Ramadan dilipat gandakan lagi. Allah. Di bulan Ramadan dilipat gandakan lagi. Sampai beratus-ratus ada mengatakan sampai tujuh ratus. Jadi membaca satu huruf sepuluh kali, sepuluh kali dilipat gandakan lagi. Berapa banyak? La akulu alif lam lamin harfun. Aku tidak katakan alif lam itu satu huruf. Akan tapi walakin alifun alif itu saja harfun satu huruf. Walamun lam itu adalah harfun satu huruf. mun mim adalah satu huruf. Ini hadis diriwayatkan Imam Tirmizi. Wan Abi Sa'id Al-Khudri lihat luar biasanya membaca Al-Qur'an. Maka mumpung Ramadan ini belajar untuk kita bisa rutin di luar Ramadan baca Al-Quran. Paling tidak kita punya wirid membaca Al-Quran setiap mau tidur atau setiap mau bekerja habis sholat subuh atau menjelang habis sholat isya sebelum kita tidur membaca paling tidak satu ayat sudah terlanjur baca Al-Quran tega atau satu ayat beneran anggap saja maksudnya rutin lihat kalau satu ayat saja bu akan hatam itu sampai sebelum mati insyaAllah apalagi satu lempir atau tiga ayat atau berapa intinya bagaimana kita membiasakan bahwasanya di saat kita hendak tidur atau habis sholat subuh atau habis sholat isya Pokoknya kita setiap hari harus kita baca Al-Quran. Biarpun hanya tiga ayat. Satu ayat atau mungkin satu lembar lempir Alhamdulillah. Kita biasa dengan yang demikian itu lihat. Agar keutamaan terus ada diberikan oleh Allah kepada kita. Kebaikan-kebaikan diberikan oleh Allah kepada kita. Abi Sa'id an Abi Sa'id Al-Khudri diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Qala beliau berkata yaqulu Rabb subhanahu wa taala Allah berfirman. Allah berfirman dalam hadis qudsi Man syaghalahu al-Qur'an wa dzikri an mas'alati Barang siapa yang disibukkan oleh Al-Quran dan disibukkan oleh zikirnya sampai dia tidak sempat minta kepadaku. Gak minta-minta. Allah tuh tahu loh ya hajat kita itu. Ibu pengen apa, bapak pengen apa, Allah sudah tahu. Tahu nggak usah kita ngomong pun Allah tahu. Ternyata seorang hamba ini hanya sibuk membaca Al-Quran, sibuk berzikir sampai nggak minta-minta. Kalau ada orang sibuk membaca Al-Quran dan sibuk berzikir kepadaku sampai dia itu nggak sempat meminta kepadaku, A'taituhu niscaya aku akan berikan kepada orang tersebut afdala ma'u'ti as sailinya lebih bagus daripada yang aku berikan kepada yang minta. Ini orang punya hajat minta kepada Allah. Ya Allah kabulkan hajatku. Yang satu lagi punya hajat tapi belum sempat minta. Tapi sibuk zikir dan membaca Al-Quran. Maka Allah akan memberikan kepada orang yang sibuk berzikir dan membaca Al-Quran. Lebih bagus, lebih banyak daripada yang minta tadi. Ya, luar biasa. Sehingga nggak sempat, nggak perlu minta, cukup baca Al-Quran, berzikir kepada Allah, nanti Allah akan kabul hajat kita semuanya. Allah tahu hajat kita. Wafadlu kalamillai dan keutamaan kalam Allah dibanding ala sairil kalami, dibanding dengan pembicaraan yang lainnya, kafadlillahi ala khalqihi, seperti perbedaan antara Allah dengan makhluknya sangat jauh-jauh. Kalau Quran kalamullah, kalau omongan kita keutamaannya tidak ada. Seandainya pun kita ngomong yang benar itu adalah utama dibanding dengan kalamullah tidak bisa dibandingkan. Maka alangkah indahnya jika setiap saat lidah kita membaca sebaik-baik kalam, yaitu kalamullah subhanahu wa ta'ala. Baik, ini saja. Dan ini masih berbicara tentang keutamaan orang membaca Al-Quran agar kita semakin terpaju di bulan Ramadan ini. Jadi masih banyak riwayat-riwayat dan sebaiknya kita selesaikan saja agar kita segera membaca yang lainnya. Ada riwayat lain disebutkan oleh Imam Nawawi di sini, kami lanjutkan saja. An bin Abbas dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi dari Sayyidina Abdullah bin Abbas Rasulullah bersabda innal ladzi laisa fi jawfi syai'un minal Qur'an kal baitil kharib Orang yang di dalam hatinya tidak ada Al-Qur'annya, maksudnya tidak ada hatinya nyambung ke Al-Qur'an, cinta Al-Qur'an, rindu baca Al-Qur'an, hatinya nggak ada hubungan dengan Al-Qur'an, kal baitil kharib seperti rumah yang rusak. Jadi orang yang nggak pernah rindu Al-Qur'an, lihat, seperti rumah yang rusak, nggak ada guna. nggak ada gunanya. Jadi orang yang tidak berguna yang di dalam hatinya tidak ada Al-Qur'annya. Maksudnya di dalam fi jaufi ini adalah bukan sekedar hafalan. Akan tapi ada kerinduan, ada kecintaan, ada penghormatan, ada pengamalan di dalam hatinya. Itu adalah kerinduan untuk mengamalkan Al-Quran. Itu hidup hati yang ada nilainya, ada maknanya. Jangan sampai kita itu seperti rumah yang rusak. Hatinya tidak ada sambung dengan Al-Quran. Maka rindukan kepada Al-Quran. Cintakan hati kita kepada Al-Quran. Dan yakin di masa itu kalamullah. Ada orang lebih senang membaca koran daripada Quran. Bahkan mungkin lebih senang baca cerita biarpun katanya cerita ya. Akan tapi jika kita jauh dari Al-Quran, ceritanya menjadi tidak Islami nanti itu nanti. Jadi perlu kita merindukan rindu kepada Al-Quran. Bahkan biarpun kita tidak faham maknanya, nggak ada masalah. Ada faedahnya, ada keutamaannya. Yang tidak paham Al-Quran pun membaca Al-Quran ada keutamaan, ada pahalanya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Baca Al-Quran biarpun tidak paham. Dan nanti Allah akan berikan pemahaman. Dan sungguh orang memahami Al-Quran ini adalah pemberian dari Allah. Sehingga satu ayat Al-Quran yang bisa difahami oleh seseorang hari ini, kemudian ayat itu dibaca, dibaca di esok hari, ia akan menemukan, menemukan pemahaman yang baru yang bukan difahami di kemarin, di hari yang lalu. Membaca yang ketiga pun demikian, ada pemahaman yang baru yang tidak pernah ia ketahui sebelumnya. Itu Al-Quran, begitu ya makna Al-Quran. Dan yang memberikan pemahaman adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Bacalah, wahai kaum muslimin, Al-Quran. Itu kitabmu. Al-Quran baca setiap saat. Yang tidak ada Al-Quran di dalam hatinya seperti rumah rusak. Wa Abdullah bin Amr bin Al-As dari Sayyidina Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. An Nabi sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Amr bin Al-As meriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Amr bin Al-As meriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala Yuqalu li sahibil Qur'an dikatakan kepada orang yang punya Al-Qur'an. Orang yang hatinya rindu Al-Qur'an. Yang yang hatinya mengagungkan Al-Qur'an. Orang yang hatinya cinta Al-Qur'an dikatakan ikra baca Al-Qur'an. Wartaki dan terus naik pangkatmu. Ikra. Wartaki. Terus baca. Karena dia akan semakin tinggi pangkatnya di hadapan Allah. Warattil. Dan baca Al-Quran dengan tertil. Kama kunta turattil di dunia Seperti engkau membaca Al-Quran dengan tertil waktu di dunia. Jadi nanti di surga itu suruh naik terus, baca Al-Qur'an naik pangkat, naik pangkat masya-Allah. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Sebab pangkatmu itu adalah di setiap akhir ayat yang kau baca. Setiap ayat akhir kau baca kau naik pangkat. Makanya perbanyaklah membaca ayat. Sebab setiap akhir ayat kau baca, kau naik pangkat. Setiap ayat kau baca, kau naik pangkat. Setiap ayat kau baca, kau naik pangkat. Nah begitu. Makanya kalau orang paham mana ini dia akan rindu. Kalau saya membaca satu ayat, aku naik pangkat. Jika membaca ayat berikutnya, saya akan naik pangkat. Dan seterusnya. Kalau orang paham makna ini, tentu dia akan senang membaca Al-Quran. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi dan Imam Nasai. Wa Mu'ad bin Anas radhiyallahu anhu dari Sayyidina Mu'ad bin Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad bersabda, "Man qara'al al-Qur'an wa 'amila bima fihi" Barang siapa yang baca Al-Qur'an, hei para orang tua dengar nih. Barang siapa yang baca Al-Qur'an wa 'alima bi wa 'amila bima fihi Barang siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkan dengan apa yang ada di dalam Al-Quran, berusaha maksudnya. Bukan hanya sekedar membaca-membaca tok, akan tapi setelah membaca Al-Quran atau termasuk yang sudah berusaha menghafal Al-Quran, setelah itu berusaha untuk bisa memahami makna-maknanya, belajar hukum syariat, hukum fikihnya. al Albasallahu walidayhi, Allah akan mengenakan kepada kedua orang tuanya tajan mahkota yaumal qiyamati di hari kiamat. Maka ibu bapak ajari anak-anakmu Al-Qur'an. -Qur, Kalau bapak, ibu mengajari anak-anak bapak ibu ini Al-Qur'an, maka orang tuanya juga beruntung nih. Bahwa orang tuanya akan diberi oleh Allah mahkota. Mahkota ini maknanya kemuliaan. Akan terlihat oleh yang lainnya dan bakal dibanggakan oleh Rasulullah seperti itu. Jadi lain daripada yang lain. Tampil beda di surga nanti ini. Kenapa orang ini mau pakai mahkota dan luar biasa istimewa? Rupanya dia mempunyai anak yang didik di Al-Quran, ke dalam Al-Quran, membaca Al-Quran, benar, faham Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Maka orang tuanya pun akan mendapatkan kemuliaan. Maka wahai para orang tua, lihat. Jika anda ingin mendidik anakmu, maka tentu pendidikan Al-Quran yang sangat dibutuhkan. Dan akan membawa kemuliaan kepada kita. Jadi didik kenalkan anakmu kepada Al-Quran. Agar faham Al-Quran, memahami Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Do'uhu ahsan min do'i syamsi fi buyutid dunya. Lihat cahayanya. Mahkota yang dikenakan itu lebih bagus, lebih terang daripada cahayanya mentari yang ada di dunia. Hah? Fama dhannukum billadhi amila bihadha? Lalu apa kira-kira pendapatmu bagi orang yang mengamalkan? Ini bapaknya saja tuh dapat mahkota kayak begitu. Bapaknya yang baca Al-Qur'an siapa? Anaknya yang ngamalkan Al-Qur'an anaknya. Gara-gara itu bapaknya mendapatkan kecipratan kemuliaan anaknya yang dikenalkan Al-Quran. Kecipratan anaknya yang difahamkan ilmu Al-Quran. Sampai mahkota yang dikenakan bapaknya itu menyala-nyala. Dan menyalanya itu lebih terang daripada mentari yang ada di dunia. Kalau bapaknya saja yang kecipratan barokah daripada Quran anaknya saja. Bagaimana dengan anaknya yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya. Masya Allah. Warawat dari Imam dari meriwayatkan bi isnadin an Abdullah bin Mas'ud dengan sanatnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'an." Bacalah Al-Qur'an. Fa Allah Ta'ala sesungguhnya Allah la yu'adzibu qalban tidak menghukum hati wa al-Qur'ana yang menampung Al-Qur'an. Hati untuk nyimpan Al-Qur'an. Bacalah Al-Qur'an Bacalah Al-Quran. Maksudnya hatimu, kenalkan Al-Quran. Membaca Al-Quran hati. hatinya cintakan hatimu kepada Al-Quran. Sebab Allah tidak akan menyiksa kalau orang di dalam hatinya itu ada Al-Qur'annya. Wa inna hadzal Qur'an ma'dubatullah. Yang namanya Al-Qur'an itu seperti rampatan Allah, maksudnya adalah hidangan yang dihidangkan oleh Allah. Kalau sudah masuk di situ, faman dakhala fihi fahuwa amin, yang masuk di situ akan aman. Maksudnya pemberian dari Allah, ini hadiah dari Allah. Kalau orang berpegang dengan Al-Quran atau membawa Al-Quran maka selamat. Waman al Quran fal yubshir. Kalau ada di dalam hatimu cinta Al-Quran, rindu Al-Quran, maka fa'abshir bergembiralah. Fal yubshir maka hendaknya bergembiralah. Jadi kalau orang tiba-tiba kok menginginkan Al-Quran. Termasuk para orang tua yang Alhamdulillah bersemangat untuk menyekolahkan anaknya di SD yang di situ mendengar, baru mendengar di situ ditekankan Al-Qur'an ternyata berbondong-bondong. Itu adalah kabar gembira buat beliau-beliau ingin anaknya kenal Al-Qur'an. Ada di pondok juga tahfidz Quran berbondong-bondong ibu-ibu menyekolahkan memondokkan anaknya untuk mengenal Al-Qur'an di masa kecil. Insyaallah kalau ibu bapak tulus niatnya itu adalah mendapatkan kemuliaan ini. Termasuk orang yang mencintai Al-Qur'an tidak akan diseksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Wan Abdul Hamid Al-Hammani diriwayatkan dari Abdul Hamid Al-Hammani qala sa'altu Sufyan Al-Tsauri Aku bertanya kepada Sufyan al-Thawri anir rajuli yaghzu ada seorang berperang. Ahabbu ilaika au yaqra'ul Qur'an? Lebih ahabu lebih engkau cintai atau membaca Al-Qur'an? Ada orang perang di jalan Allah, ada orang baca Al-Qur'an. Mana yang lebih engkau suka? Wahai Suf Imam Sufyan al-Thawri, Waqala Imam Sufyan berkata, "Yaqra'ul Qur'an yang membaca Al-Qur'an aku suka." Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab Nabi sudah bersabda, "Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu." Sebab Allah Nabi Muhammad sudah bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah yang membaca Al-Qur'an dan mengajarkan kepada orang lain." Ini Al-Qur'an, keutamaan Al-Qur'an. Tapi ingat, Imam Imam Nawawi dan juga Imam Al-Ghazali rahimahullah taala selalu mengingatkan, "Wahai orang, tidak cukup engkau membaca sesuatu yang memacumu untuk menuntut ilmu." Termasuk di sini, tidak cukup Anda membaca tentang keutamaan membaca Al-Quran. Akan tapi kamu harus membaca bagaimana ancaman bagi orang yang tidak mengamalkan Al-Quran. Nanti akan imbang. Imam Ghazali di dalam kitab Hidayatul Hidayah, lihat setan itu kadang membaca, membisikkan di hati kita Al-Quran dan hadis Nabi. Oh, setan membisikkan Al-Quran dan hadis Nabi. Iya, dibisikkan. Menuntutlah ilmu. Sebab menuntut ilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah begini-begini. Keutamaan untuk menuntut ilmu gini. Akhirnya seseorang Mendengar bisikan setan menutul ilmu. Tapi oleh setan dilupakan bahasanya. Orang punya ilmu tidak mengamalkan ilmunya di neraka. Dilupakan oleh setan itu. Maka harus ada keseimbangan. Hari ini oleh Imam Nawawi kita dipacu, digugah agar membaca Al-Quran. Senang kepada Al-Quran, cinta kepada Al-Quran. Dan jangan sampai hanya di sini kalau kita ngaji. Lanjutkan nanti ada pendidikan dari Imam uh, Nawawi rahimahullah ta'ala. Lihat, setelah engkau bersenang baca Al-Quran, bagaimana selamat dari pembaca Al-Quran agar tidak masuk neraka. Akan dilanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Ini saja, Wallahu a'lam bisawab. Baik para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan para pendengar radio di mana saja berada. Selanjutnya kita memasuki bagian tanya jawab untuk memudahkan bagian tanya jawab ini kami persilakan yaitu satu pertanyaan dari kaum muslimin, satu dari kaum muslimat dengan satu orang satu pertanyaan. Sekali lagi dengan satu orang satu pertanyaan. Enggak yang bertanya secara langsung tentang yang seperti beliau sampaikan ataupun hal-hal lain. -hal tidak adanya puasanya orang yang belum bisa menutup auratnya gitu. gimana? Puasanya orang yang belum bisa menutup aurat. Belum bisa menutup aurat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain? Kami persilakan satu penanya kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya dari Arjunangun, saya mau bertanya. Di dalam hadis Nabi kan kalau bulan puasa saya kan di, ditangkap ibu ya. Apa? Di dalam hadis Nabi kan kalau bulan puasa katanya setan itu ditangkap. Tapi tahun kemarin tuh saya tina. Tapi saya tahun kemarin tuh pulang dari sini dari Arjuna itu ada kesurupan massal. Apa sih ini dari jin Islam atau bukan? Di toko busana di Arjunangun itu ada pas buka puasa ada kesurupan masal. Ini bagaimana penjelasan ibu ya? Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami cukupkan. Ada seseorang yang sudah melaksanakan puasa, akan tapi ternyata belum bisa menutup aurat. Jika ada orang berpuasa akan tapi belum menutup aurat, kita doakan semoga dengan puasanya ia akan menutup auratnya. Dan semoga puasanya diterima. Tetapi membuka auratnya pun juga diterima oleh Allah dosanya. Jadi ini permasalahannya beda. Jadi waktu membuka aurat juga diterima itu dosa. Karena dia melanggar. Tapi jangan diratakan. No. Sudah puasa masih buka aurat. Tidak begitu. Alhamdulillah. Biarpun membuka aurat masih berpuasa. Itu kita syukur. Jangan merendahkan orang. Biarpun masih membuka aurat. Alhamdulillah berpuasa. Semoga dengan puasanya besok menjadi seorang wanita yang pemalu sehingga akan menutup auratnya. Perbandingannya adalah bukan begini. Mana yang lebih bagus? Orang menutup aurat tidak puasa sama orang membuka aurat berpuasa. Bukan begitu perbandingannya. Itu sama-sama salah, ada kesalahannya. Kalau pengen memperbandingan tuh begini orang yang tidak menutup aurat berpuasa dibanding dengan orang yang tidak menutup aurat tidak puasa, bagusan mana? Nah kan gitu. Jadi jangan provokasi pengen merendahkan orang menutup aurat. Hmm, apa gunanya? Puasa tapi tidak menutup aurat. Mending menutup aurat biarpun enggak puasa. Ya, salah. Membuka aurat juga dosa, melanggar puasa adalah juga do dosa. Jadi kalau kita melihat orang yang menutup aurat kok tidak puasa, ya kita doakan semoga dia berpuasa berkat dia menutup aurat. Kasihan dia. Tapi Alhamdulillah kita syukuri masih menutup aurat. Yang menjadi masalah sudah tidak menutup aurat, nggak berpuasa, habislah. Ya habis dia. Maka pandanglah mereka dengan mata kasih. Kita sering orang buka aurat begitu saja. Dan kadang kita subhanallah ya terharu satu sisi. Di sebuah tempat keramaian. Dan itu juga pernah menjadikan ke terkagum-kagum satu sisi yang dibaringkan dengan doa guru kami Al-Habib Abdullah bin Muhammad Baharun di sebuah kota yang ada di Jakarta. Pertama melihat orang pada sholat, perempuan pada sholat. Setelah itu Bingung pada kemana perempuan tadi. Rupanya setelah sholat itu kan langsung dilepas. Balik lagi bajunya yang seronok. Tapi sebab lidahnya orang sholat itu subhanallah. Biarpun seronok tapi masih melakukan sholat. Semoga dengan sholatnya ia akan segera menutup aurat. Begitu pandangannya orang baik itu tidak mau kumpal sholatnya nggak bener orang sholat ini ya nggak benar nggak seperti itu. Jadi pandangannya dengan pandangan kemuliaan. Artinya masih alhamdulillah subhanallah. Dalam keadaan dia membuka aurat masih diingatkan oleh Allah untuk sholat. Ini satu kemuliaan sebetulnya kalau orang faham akan tapi lihat. Yang sudah dihinakan oleh Allah sudah enggak sholat, enggak menutup aurat segala macam dilanggar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jika kita melihat seseorang, awas hati-hati jangan melihat orang lain dengan merendahkan. Akan tapi lihatlah dengan mata kasih. Mungkin anda melihat tetangga anda atau saudari anda yang belum menutup auratnya doakan. Kasihan orang tidak menutup aurat akan dibuka auratnya nanti oleh Allah di akhirat. Maka kita doakan semoga Allah memudahkan dia untuk menutup aurat sehingga akan mulia di dunia. Dan mulia di akhirat. Kemudian kalau kita melihat orang yang tidak puasa pun jangan direndahkan dan dihinakan. Akan tapi doakan semoga dia bisa menjadi ahli puasa apalagi sudah menutup aurat. Lalu puasanya apakah diterima? Insya Allah diterima. Dan semoga membuka auratnya diampuni oleh Allah dan dia diberi kesadaran sehingga esok hari menutup aurat. Memang betul dalam hadis sahih Imam Bukhari tentang bagaimana setan itu akan dibelenggu. Akan tapi bagaimana maknanya? Pembelengguan terhadap setan ini ada dibelenggu secara hakiki, dibelenggu secara benar sehingga tidak ada setan berkeliaran di bulan bulan Ramadan. Lah tapi kok masih saya itu kok Kadang-kadang pengen lakukan kemaksiatan, bukan setan ya. Akan tapi ada yang lebih busuk daripada setan yaitu wan nafsu kallati aja jambaika akhbat min sab'ina syaitana. Dikatakan bahasanya hawa mu yang ada di dalam dirimu itu lebih kecil 70 kali daripada setan. Jadi setan itu melatih di luar Ramadan melatih hatimu untuk kemaksiatan, melatih hawa nafsu mu untuk kemaksiatan. Jadi kalau sudah terlatih jiwa uh, hawa nafsumu dengan kemaksiatan, lihat, biarpun setan tidak bersamamu, hawa nafsumu sudah biasa dengan kemaksiatan, tetap saja berjalan. Maka yang perlu diperangi adalah hawa nafsu. Imam Ghazali dalam kitab Minhajil Abidinnya menjelaskan tentang bagaimana kita merangi setan dan merangi hawa nafsu. Kalau memerangi setan tidak perlu kita caci setan, tidak perlu kita laum, caci, nggak perlu kita setan. Cukup audhu syaitan rajim, selesai. Tapi kalau sudah namanya hawa nafsu repot. Setan tuh nggak usah dicaci, dasar setan, nggak usah, dia tambah gede. Kalau kita ingin mengecilkan setan, baca A'udzubillahi rajim beres. Tapi yang lebih repot adalah sesuatu yang sudah bersekongkol dengan dirimu. Nafs, hawa nafsu. Di dalam dirimu itu yang lebih repot. Makanya menjadi seseorang tetap melakukan kemaksiatan karena hawa nafsunya. Itu menurut pendapat ulama yang mengatakan memang betul-betul dibelenggu. Setan dibelenggu, jadi nggak ada setan menggoda, nggak setan ini. Akan tetapi ketahuilah bahwa hawa nafsu kita yang sudah dilatih setan pada di luar Ramadan itu sudah terbiasa dengan kemaksiatan, dengan syahwat, sehingga di bulan Ramadan pun kita melakukan itu semua karena mengikuti hawa nafsu. Sehingga kerusakan kita itu adalah mengikuti hawa nafsu lebih besar daripada kerusakan kita mengikuti setan. Memang setan sudah berjanji akan tapi setan dari luar. Dan ketahuilah, pencuri di dalam rumah lebih repot daripada pencuri di luar dari luar rubah. Sebab pencuri yang dari dalam rumah itu tahu kapan tidur, kapan perginya orang yang yang akan dicuri itu dan di mana tempat barang istimewanya. Hawa nafsumu. Nah, tapi kalau setan dari luar. Nah, kemudian masalah orang kesurupan. Kesurupan adalah <coughs> karena ada sesuatu yang di dalam akalnya atau di dalam dirinya. Jadi itu bukan tidak ada, tidak ada hubungannya dengan masalah setan dibelenggu atau tidak dibelenggu. Jadi kesurupan ada namanya syuruk. Ada orang kayak hilang akal, jerit-jerit gila dan sebagainya. Istilah kesurupan itu kena masuk syaitan atau masuk jin. Bukan berarti orang itu masuk jin. Bukan berarti langsung apa? Kalau istilah kita kan kemasukan jin begitu ya. Jadi ada istilah masul masul masul jin ada di dalam Al-Qur'an digambarkan tentang orang yang makan riba. Orang makan riba itu nanti jalannya itu adalah tidak karu-karuan seperti orang yang kena sentuhan daripada jin, sentuhan daripada syaitan jadi sentuhannya mungkin pada waktu yang lalu oleh setan. Sentuhnya pada yang lalu pengaruhnya saat ini bisa saja akalnya. Jadi kalau kita membaca riwayat seperti itu ya kita yakini bahasanya sebagian ulama mengatakan itu. Sebagian ulama adalah yang katakan setan belenggu itu maknanya apa? Setan masih bisa. Dan perbedaan ulama ini tidak banyak. Tidak terlalu penting buat kita. Apakah ulama yang mengatakan dibelenggu benar? Atau mengatakan belenggu ini maksudnya apa? Kesempatan kita beribadah. Jadi setan itu di saat bulan Ramadan ini akan tersingkirkan, terkalahkan. Seolah-olah dia tidak berfungsi lagi. Kenapa? Karena di sini lihat hari ibadah. Lihat orang yang jarang sholat jadi sholat. Orang yang ini jadi ibadah. Orang ini ini. Jadi setan itu menjadi fungsi setan itu sudah berkurang. Seolah-olah dibelenggu. Tapi yang mengatakan dibelenggu beneran. Dan dibelenggu beneran dan memang setan tidak bisa berkiprah dan dia dibelenggu yang secara sesungguhnya seperti disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan tapi jika ada kemaksiatan itu karena hawa nafsu kita sudah terbiasa. Adapun masalah orang kena masuk syaitan itu adalah pengaruh daripada sentuhan syaitan pada waktu-waktu yang lalu dan saat ini pun akalnya rusak, orang gila dan sebagainya. Orang yang terpengaruh itu ada kena masuk syaitan. Jadi tidak bertentangan dengan apa yang disabdakan Nabi bahwasanya syaitan sudah dibelenggu. Akan tapi pengaruh bisa saja. Orangnya sudah anggap saja pengaruhnya orang yang sudah meninggal pun kadang masih ada. Karena sentuhannya Kenapa saya sakit? Wah saya dipukul. Yang mukul kamu mana? Sudah dibunuh sama orang. Tuan ternyata pengaruhnya masih ada pada pada kita. Padahal yang yang memukul kita sudah tidak ada dan sudah pergi. Itu pengaruhnya saja. Jadi bisa saja semacam ini jika kita mengikuti pendapat ulama bahwasanya setan dibelenggu. Itu pengaruhnya. Gangguan setan pada waktu-waktu sebelumnya. Akan tapi ketahuilah. Urusan dengan setan jangan terlalu banyak kita mikir. Karena alamnya beda. Urusan jin. Yang perlu kita pikir kalau urusan dengan setan cukup mematuhi apa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam eh? membaca auzubillahi Rajim. di saat kita hendak tidur baca muawwidzatain seperti angka disebutin dalam kitab Tibyan ini kalau kita hendak tidur jangan lupa dengan ayat kursi jangan lupa dengan qul a'udzu falak dan qul kalau kita sudah baca itu semua enggak ada itu semuanya Gak ada yang sama setan ganggu kita, tukang sihir ganggu kita, gak ada itu semuanya. Kalau orang punya keyakinan. Makanya heran kiai takut santet itu kan aneh. Kiai bingung takut santet. Mana hadis Nabi SAW diamalkan? Baca. Kulau sholat kulau terbinas. Dan setelah itu jangan takut kepada apapun. Sudah karena ini resep dari Nabi. Masih kalah dengan resepnya dukun. Ini resep dari Nabi SAW. Baca selesai. Maka itu pendidikan dari Nabi SAW untuk untuk masalah menjauhkan kita daripada godaan setan, jin dan orang-orang menyihir, maka cukup kita membaca bacaan-bacaan itu. Bukan untuk dibahas selalu suudon sama orang lain sudah. Makanya kadang ada orang dikit-dikit suudon sama tetangga. Gara-gara tokonya sepi, langsung lirik tetangga. Gara-gara ada bunga jatuh, wah ini jangan-jangan, jangan-jangan. Ada bunga lah orang bawa bunga jatuh kan bisa saja bunga melati, bunga mawar pula ini. Ini ada suudon sama orang, dikit-dikit santet, dikit-dikit diganggu sama orang. Siapa yang ganggu ente? Kan kayak gitu. Nah ini jadi jangan sampai dihubungkan. Apalagi nanti di pesantren ada orang lihat setan, lihat jin, lihat genderuwo. Nah, apa urusan jin sama ente? Jin punya alam yang berbeda. Setan punya alam yang berbeda. Dan mungkin menjelma menjadi manusia. Nah, tapi untuk berurusan secara langsung itu ya. Ya apa urusannya, apa untungnya kan begitu. Sehingga Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan bahwa kalau ada orang ngaku ketemu jin Imam Ibnu Hajar Al-Haytami Seorang alim besar di dalam mata Imam Syafi'i. Kalau ada orang ngaku ketemu jin itu ditolak kesaksiannya. Alamat ada dusta di situ. Karena alamnya beda. Kalau sudah menjelma manusia ya kayak manusia. Eh, kayak manusia, nggak ada beda. Ini manusia semua kan ini asli ya. Jadi asli semua ini nggak ada jinnya satu pun ya. <laughs> Jadi ada. Jadi kalau sudah menjelma manusia, manusia sampai dikatakan, kalau ditusuk dia merasa sakit. Makanya sudah tidak usah berurusan dengan hal-hal semacam itu. Mari kita saat ini ngurus diri kita sendiri. Hawa nafsu. Adapun masalah urusan setan, urusan jin dan sebagainya. Cukuplah kita membaca doa-doa. Maka punya wirid setiap hari. Wirid itu menghal, membentengi kita semuanya. Wirid dan setelah itu sudahlah jangan urusan. Jangan takut sama urusan perdukunan, urusan sihir dan sebagainya. Karena resepnya Nabi SAW adalah lebih ampuh. Kalau orang mau meyakininya. Apakah sihir ada? Ada. Berpengaruh, berpengaruh. Akan tapi bagi orang yang kenal ijazahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bacaannya Nabi berpengaruh tapi tidak membahayakan. Mungkin terkaget, mungkin apa, tapi tidak akan mempengaruhi kepada jiwanya dan dirinya. Karena apa? Orang itu sudah dekat dengan dikir-dikir yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu ibu bapak, insya Allah di dalam kitab ini nanti disebutkan. Kalau tidur ibu jangan lupa membaca Kul Audhu Falak dengan Kul Audhu Nas dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Nabi tidak pernah tidur kecuali baca Kul Audhu Falak, Kul Audhu Nas, kemudian ditiupkan di tangan beliau, diusapkan di wajah dan badannya. Setelah itu tidak akan ada gangguan apapun dari yang namanya jin dan sebagainya. Dalam riwayat lain Nabi Muhammad membacakan kul a'udzu dengan kul a'udzu binnas. Dibacakan oleh Sayyidina Hasan, diucapkan di cucu, ah, cucu beliau. Cik ibu kalau punya anak kecil bacakan itu. Jangan dikasih apa Bu? Jangan dikasih aneh-aneh kan begitu. Jadi kalau pengen anaknya jauh dari yang namanya jin, cukup bacakan resep Nabi SAW. Anak mau tidur, bacakan ini, ada kala jengking pun hanya lewat, tidak akan menyengat. Jenpri perayangan demit genderuwo nggak akan ganggu. Sudahlah, jangan khawatir. Ini orang sudah kenal Nabi, tatonya lebih takut sama dukun. Ini bermasalah juga tentang keimanan kita. Baik, ini saja yang kami sampaikan karena waktu. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita kerinduan kepada Al-Quran, kecintaan kepada Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhadulna. Wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tuthir alaina. Innaka ala kulli syai'in Allahumma ya Allah muliakan kami ya Allah dengan Al-Qur'an. Jadikan kami ahli Quran, jadikan Al-Quran yang bisa memberikan pertolongan kami kelak di, surga, di akhirat ya Allah. Dan jadikan Al-Quran sebab kemuliaan orang tua kami ya Allah. Dan jadikan Al-Quran sebab kemuliaan anak-anak kami ya Allah. Jadikan Al-Quran di lahir dan batin kami, di jiwa dan raga kami, Allah. Jangan sampai Al-Quran hanya kami baca tapi hati kami jauh dari Al-Quran. Kami takut menjadi hamba yang mengenal Al-Quran tapi Al-Quran mengutuk kami. Kami ingin Al-Quran bermanfaat untuk kami. Al-Quran berguna untuk kami. Ya Allah, Al-Quran berikan syafaat kepada kami. Ya Allah, Ya Allah yang berkumpul di tempat ini adalah hamba-hambamu. Ya Allah, yang telah engkau masukkan ke bulan Al-Quran. Ya Allah, bulan puasa, bulan Ramadan. Maka kami mohon Ya Allah jadikan mereka orang yang beruntung di bulan Al-Quran dengan Al-Quran. Ya Allah, dan kelak kumpulkan mereka semua dengan para ahli Quran. Dan kumpulkan kelak di surga bersama imamnya ahli Quran kekasihmu Nabi Muhammad yang dikatakan oleh Siti Aisyah al-Qurqu al-akhlaknya adalah Al-Quran ya Allah ya Allah ya Allah mudah berikan kepada kami pemahaman yang benar terhadap Al-Quran rindukan kami ya Allah untuk membaca Al-Quran rindukan kami untuk membaca Al-Quran dan mudahkan kami untuk membaca Al-Quran ya Allah cintakan kami kepada Al-Quran ya Allah Al-Quran Al-Quran dan cintakan anak-anak kami kepada Al-Quran dan cintakan orang tua kami kepada Al-Quran dan cintakan kepada siapa siapapun yang bersama kami kepada Al-Quran sehingga kehidupan kami dan mereka adalah dengan Al-Quran. Dan jadikan akhlak kami adalah Al-Quran, Ya Allah. Ya Allah mudahkan segala urusan kami berkat Al-Quran, Ya Allah. Yang sakit sembuhkan berkat Al-Quran, Ya Allah. Yang rizkinya sempit lapangkan berkat Al-Quran, Ya Allah. Yang rizkinya masih haram gantilah dengan yang halal berkat Al-Quran, Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah berikan kepada kami ilmu yang manfaat berkat Al-Quran, Ya Allah. Ya Allah berikan kepada kami kebahagiaan di dunia dan di akhirat berkat Al-Quran, Ya Allah. Wujudkan keindahan di rumah tangga kami berkat Al-Quran, Ya Allah. Yang belum menikah mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang mulia yang kau muliakan berkat Al-Quran, Ya Allah. Dan kami mohon panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat berkat Al-Quran, Ya Allah. Dan kami mohon, mohon, mohon, Ya Allah. Berikan kepada kami semua husnul khatimah, Ya Allah. Berkat Al-Quran. Mati dalam keadaan iman iman, iman, iman berkat Al-Quran dan kami mohon ya Allah, mohon, mohon ya Allah berikan kepada kami kekuatan untuk berpuasa di bulan Ramadhan ya Allah anak ketua keturunan kami dan keluarga kami mudahkan mereka dan berikan bantuan kekuatan untuk berpuasa di bulan Ramadhan dan mudahkan kami untuk menegakkan malam-malam Ramadhan dengan ibadah ya Allah dan jadikan kami orang yang beruntung di bulan Ramadhan dengan pahala berlipat ganda yang kembali kepadamu ya Allah dengan pengampunan darimu minal aidina wal faizin ya Allah kami mohon, mohon ya Allah berikan kepada kami semua khusnul khotimah mati dalam keadaan iman, iman.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 فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم وصلى تقبل منا بركة الفاتحة dan mohon maaf doa selalu wabillahi taufik hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh